Kita akan melanjutkan pelajaran kita atau pembahasan kita di dalam kitab Masail Al-Jahiliyah 6 yang disyarah oleh Syekh syaikh Al-Fauzan Habibullah taala. Sekarang kita akan masuki permasalahan yang ke-14 yang mana sebelumnya permasalahan yang ke-13 sudah kita selesaikan. Insyaallah taala kita akan lanjutkan enam pelajaran yang sangat mulia ini mengenai ritual-ritual atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Na'am barakallahu fikum. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang ke Na'am barakallahu fikum permasalahan yang ke-14. Nabyuhum al-haqqa wa isbatuhumul batil. Nah, ini pembahasan berkaitan masalah penafian mereka atau mereka meniadakan kebenaran dan mereka menetapkan kebatilan menetapkan kebatilan barakallahu fikum mereka meniadakan kebenaran dan menetapkan kebatilan jadi mereka na'am barakallahu fikum bertolak belakang dalam artian mereka seharusnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan at-tauhid justru mereka malah menetapkan syirik seharusnya menetapkan na'am barakallahu fikum al-haq malah mereka justru menetapkan kebatilan, meniadakan al-haq seperti itu. Kita lihat sini al-mas'alatu rabi'ata 'ashar atau al-mas'alatul rabi'ata ashrata permasalahan yang ke-14. Qala al-Imam al-Mujaddid al syaikh Muhammad bin Abdul Wahab al najdi al tamimi rahimahullah taala, al-mas'alatul rabi'ata ashrata permasalahan yang ke-14. Inna kullama taqaddama mabniyun 'ala qa'idatin wa Sesungguhnya seluruh apa yang telah lewat daripada ritual-ritual atau permasalahan-permasalahan jahiliyah mabniyun 'ala qa'idatin wa dibangun di atas sebuah kaidah yaitu An-nafi wal isbat. An-nafi itu yaitu peniadaan, wal isbat yaitu penetapan. Fayattabi'una al-hawa wa dhann Mereka orang-orang jahiliyah barakallahu fikum, mereka mengikuti hawa nafsu, wadh dan prasangka-prasangka. Nah, bukan di atas keyakinan, bukan di atas dalil. Wa yu'riduna amma ja'at bi rusul. Dan justru mereka berpaling dari apa yang dibawa oleh para rasul. Berupa tauhid karena da'watul anbiya wal mursalin menyeru kepada tauhid, bagaimana mengesahkan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul agar mereka menyerukan an i'budullah, beribadahlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibut taghut dan jauhilah oleh kalian at-taghut. Seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita lihat syarahnya sini. Asy-syarah. Qala Syekh Shalal Fauzan Habibullah taala, "Kullu ma taqaddama min al-masail allati dzakaraha asy-syekh an ahli al-jahiliyyah innama hiya mabniyatun 'ala nafyi wal isbat." Perhatikan seluruh perkara yang telah lewat berupa permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala tentang penduduk atau orang-orang jahiliyah itu zaman eh, orang-orang sebelum diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya saja ritual mereka, perbuatan mereka dibangun di atas an-nafi wal isbat. Dibangun di atas peniadaan dan penetapan. enam Apa maknanya? Fahum yusbituna ma nafahallahu. Maka mereka menetapkan apa yang Allah Taala tiadakan. Naam. Wa yanfuna ma asbathahu Allah dan mereka meniadakan apa yang Allah Taala tetapkan. Jadi mereka naam eh, berlawanan gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan atau tauhid justru malah mereka menetapkan sebaliknya, syirik. Seperti itu. Naam. Walidzalika oleh karena itu kata beliau Syekh Shalal Fauzan perhatikan dalam syarah itu, walidzalika waqa'u fid dhalal oleh karena itu mereka terjatuh dalam kesesatan. Karena apa? karena mereka nak berani dan justru mereka menetapkan sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan tauhid, malah mereka menetapkan syirik. Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebenaran, justru malah mereka menetapkan kebatilan. 6. Fallahu jalla wa ala nafa syirka wa asbata tauhid. Maka Allah Subhanahu wa taala meniadakan kesyirikan dan menetapkan tauhid Naam. Banyak dalilnya mengenai hal ini. Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk bertauhid, dan Allah Taala melarang daripada kesyirikan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekali-kali kalian mensekutukan atau bersyirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini dalil nas yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan tauhid dan melarang dari syirik. Naam. Kemudian berikutnya barakallahu fikum wa hafizakumullah. dari situ apa yang sampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan Allah Jalla wa Ala nafas syirka wa athbata tauhid, maka Allah Subhanahu wa taala meniadakan kesyirikan dan menetapkan tauhid wa amara bit tauhid. Bahkan Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk bertauhid. Nah, dalilnya di antaranya tadi itu. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah kalian atau mereka diperintahkan melainkan agar mereka mengikhlaskan, memurnikan, menunggalkan. Nah, barakallahu fikum ibadah mereka murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Agama agama mereka murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Walinam kata beliau sini wahum akasu dan mereka orang-orang jahiliyah sebaliknya fa asbatu syirka wa nafau tauhid. Mereka justru menetapkan kesyirikan dan meniadakan tauhid. Inilah yang dimaksud dengan ucapan al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala. Nah, bahwasanya kaidah mereka dibangun di atas nafi wal isbat, maknanya apa? Maknanya adalah nafyu tauhid wa isbatu syirk. Mereka meniadakan tauhid dan menetapkan kesyirikan. Na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Kita lihat sini fa'akasu ma'na la ilaha illallah tamaman. Mereka berseberangan atau mereka na'am barakallahu fikum sebaliknya. Nah, mereka sebaliknya atau mereka berseberangan terhadap makna la ilaha illallah secara sempurna. Karena makna la ilaha illallah di dalamnya la ma'budu bihaqqin illallah di dalam makna tersebut terkandung dua rukun. Dua rukun yang inti yang asasi yang sering disebut para ulama dan kita pun juga sering menyebutkannya. Naam, apa dua rukun tersebut? an nafi' wal isbat. Naam. Tapi mereka balik ya. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, nah barakallahu fikum ahlu tauhid, la ilaha illallah. Naam, ada dua rukun la ilaha ini penafian, tiada sesembahan yang berhak untuk sembah illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, la mabudah bihaqqin ini adalah apa? Adalah nafi. Illallah, nam ini adalah isbat. Jadi dalamnya ada dua rukun, di dalamnya ada dua rukun. Barakallahu fikum. La ilaha ini nafi, illallah itu isbat. Kalau Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, jadi mereka sebaliknya ya, mereka membelakangi. Nah, kebalikannya gitu loh. Jadi seharusnya mereka itu menetapkan tauhid tapi justru malah mereka meniadakan tauhid menetapkan syirik. Seperti itu. Allah Ta'ala wa Ta'ala berfirman, "Walladzina amanu bil batil wa kafaru billah ulaika humul khasirun." Dan orang-orang yang mereka beriman terhadap kebatilan, lebih condong, nam senang, bangga, percaya dengan kebatilan, wa kafaru billah dan mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingkari, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul khasirun. Mereka adalah orang-orang yang rugi. Nam sahih bahwasanya orang-orang yang mereka nam barakallahu fikum nah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah, berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang yang rugi. Naam barakallahu fikum. Naam. Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat syirik, niscaya akan hancur amalanmu dan kamu sungguh akan menjadi orang-orang naam yang rugi. Naam barakallahu fikum. Apa kata beliau sini? Al-imanu bil batil huwa al-manfi. Beriman dengan kebatilan ini yang ditiadakan. Al-imanu al bil batil huwal manfi. Nam, keimanan dengan kebatilan inilah yang ditiadakan. hum amanu bihi wa asbatu. Nam, dan mereka beriman dengannya dan mereka malah menetapkan. Dalam artian bagaimana mereka beriman dengan kebatilan wa asbatu dan mereka menetapkan kebatilan badalan min an yakfuru bih. Nam, sebagai ganti. Nah, barakallahu fikum seharusnya mereka mengkufuri dengannya. Seharusnya mereka mengkufuri kebatilan tersebut, namun justru mereka malah beriman dan menetapkan kebatilan tersebut. Wal imanu billahi wal itsbat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah isbatnya. Wa hum kafaru billah, namun mereka sebaliknya. Mereka sebaliknya barakallahu fikum. Wa hum kafaru billah. Nah, bahkan mereka malah justru berbuat kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa nafa musbat haitsu amanu bil batil justru malah mereka men nah, meniadakan musbat perkara yang ditetapkan haitsu amanu bil batil dari sisi karena mereka beriman dengan kebatilan. Paham ya? Jadi yang ditetapkan apa yang ditetapkan? Yang ditetapkan adalah al-haq, adalah tauhid. Namun mereka justru meniadakan yang ditetapkan tersebut dari sisi mereka beriman dengan kebatilan. Fa'asbatul manfi, malah justru mereka menetapkan manfi yang ditiadakan. Kekufuran tadi malah di tetapkan oleh mereka. Wa nafa'u musbat dan mereka juga meniadakan yang ditetapkan haitsu kafara billah. Nah, dari sisi karena mereka berbuat kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya apa? Seharusnya mereka barakallahu fikum beriman terhadap kebenaran dan mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Namun justru mereka balik, mereka nah barakallahu fikum kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan kesyirikan. Wal billah. Wa hadhi jahiliyah jahiliyyati allati yasiruna 'alaiha. Dan inilah kaidah orang-orang jahiliyah, ritual-ritual amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, yasiruna 'alaiha yang mereka berjalan di atasnya. Wa yatakhabbatuna fi dhalalihim dan mereka berjatuhan dan mereka bergelimpangan di dalam kesesatan mereka. Falau falau na'am tatabba'ta kalau seandainya Nah, engkau mengecek dan meneliti ahwalahum, keadaan mereka. Kalau oh, wajadtaha, niscaya kamu akan mendapatinya la takhruj an hadil qaidah. Niscaya keadaan mereka tidak keluar dari kaidah ini. Faman asyraka billahi faqad nafa ma athbatahu Allah. Maka barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah meniadakan apa yang Allah telah tetapkan. Karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan apa? Menetapkan tauhid. Nah, sedangkan mereka justru meniadakan Barakallahu fikum. Padahal ancamannya berat. Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa man lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah taala haramkan bagi dia surga dan tempat kembalinya adalah api neraka dan tidak ada bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan tersebut seorang penolong. Naam, wal iyad billah. Hati-hati kesyirikan. Bisa menghancurkan semua amalan. Kemudian kata beliau di sini, perhatikan Syekh Shalal Fauzan melanjutkan, "Wa man ahalla haraman aw harrama halalan fa huwa min hadzal qabil." Dan barang siapa yang menghalalkan perkara yang haram atau mengharamkan perkara yang halal, maka termasuk dalam bab seperti ini. Jadi termasuk apa? Termasuk ritual orang tersebut yang menghalalkan perkara yang haram dan mengharamkan perkara yang halal adalah apa? Telah terjatuh dengan penyerupaan orang-orang jahiliyah. "Faman nafa ma halallahu wa asbata ma haramahu Allah." Dan barang siapa yang meniadakan apa yang Allah telah halalkan dan menetapkan apa yang Allah telah haramkan, fahuwa min hadhil qa'idah, maka masuk dalam kaidah ini. Sekarang ini yang terjadi. Eh, betapa banyak orang-orang dari kalangan saudara-saudara kita kaum muslimin Nah, eh, secara keumuman, bahkan dari kalangan orang-orang yang mengaku dirinya ahli sunnah, mereka berani menghalalkan perkara yang haram. Memperbolehkan dakwah dengan televisi, memperbolehkan para kalafikum na'am campur baur dalam artian na'am mendukung atau bahkan menyimpan uang-uang mereka di tempat-tempat di ribawiyah seperti bank dan semisalnya. Waliyadzubillah. Hati-hati kalau sampai mengharamkan perkara yang Allah Ta'ala halalkan. Atau hati-hati kalau seandainya mereka menghalalkan perkara yang Allah Ta'ala haramkan. Dan bisa masuk dalam tashabuh bil jahiliyah. Menyerupai orang-orang jahiliyah. Wal'ayyadzubillah. Hati-hati. Barakallahu fikum. Hati-hati. Ikhwani wa akhwati billah. Hati-hati terhadap perkara seperti ini. Jangan sampai berbalik arah. Dahulu meniadakan, tidak boleh dakwah dengan televisi, tidak boleh dakwah dengan gambar makhluk bernyawa, tidak boleh berdakwah dengan perkara-perkara yang maksiat yang haram, sekarang membolehkan dengan alasan mengikuti perkembangan zaman. Hati-hati seperti ini barakallahu fikum. Karena kenapa hal ini kami sebutkan barakallahu fikum? Karena betapa banyak dari kalangan para dai yang mereka mengklaim mengaku dirinya ahlus sunnah, sunni salafi, namun amalannya tidak seperti apa yang dia ucapkan billah. Nah, kullun yad'i waslan bil Laila wa Laila la tuqiru lahu Setiap orang mengaku dirinya punya hubungan cinta dengan Laila, padahal Laila sendiri tidak mengakui hubungan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya apa? Betapa banyak setiap orang mengaku dirinya ahlu sunnah, namun ahlu sunnah sendiri berlepas diri dari pengakuan mereka. Karena mereka tidak menerapkan, tidak mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Barakallahu fikum. Nah, jadi jangan sampai kita berpatokan dengan fatwa para ulama, Qala Syekh fulan, qala Syekh fulan, sandaran kita adalah dalil. Man taraka dalil dhalla an sawa'is sabil. Barang siapa yang meninggalkan dalil, <laughs> maka sungguh dia tersesat dari jalan yang lurus. Kita lihat di sini, allati la yakhrut anha syai'un min af'al jahiliyah, yang mana tidak keluar darinya dari kaidah tersebut sedikit pun nah dari amalan-amalan jahiliyah. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Waman 'ada ahli tauhid dan barang siapa yang musuhi ahli tauhid, orang-orang yang senantiasa na'am barakallahu fikum mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah, wa wala ahli syirk dan bahkan justru senang bangga berloyalitas kepada pelaku kesyirikan faqad nafa ma asbatahu Allah. Sungguh dia telah menyadarkan apa yang Allah telah tetapkan. Wa asbata Allah dan sungguh mereka telah nama atau orang tersebut telah menetapkan apa yang Allah Ta'ala tiadakan. Li Allah amara bimualatil mu'minin. Dikarenakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala merintahkan agar berloyalitas kepada orang-orang mukminin. Wa an mualatil musyrikin. Dan Allah Ta'ala melarang untuk senantiasa Nah, barakallahu fikum berloyalitas kepada orang musyrikin. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulahu Nah, engkau tidak akan mendapati nah, orang atau sekelompok kaum yang mereka na'am barakallahu fikum mencintai Allah dan Rasulnya dan juga mengimani hari akhir. Nah, mereka kemudian bangga berloyalitas kepada orang-orang musyrikin, orang-orang yang musyrik Allah dan Rasulnya. Hati-hati barakallahu fikum. Jangan sampai kita keliru dalam melangkah dan bertindak. Semuanya usahakan sadarkan dan dalil. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang terjerumus dalam fitnah yang sangat berbahaya di akhir zaman ini. Fitnah mereka terlanjur dalam artian mencintai atau menyenangi perkara-perkara yang jauh daripada dalil. Mereka lebih mengedepankan fatwa para ulama, eh? kemudian lebih mengedepankan ketergelinciran para ulama. Nam, para ulama itu tidak maksum. Nam, yang maksum adalah dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, bahkan para ulama saja kalau kita telusuri mereka meninggalkan sebagian istihad para sahabat. Bayangkan itu. Padahal para sahabat lebih mulia, seperti istihadnya Utsman bin Affan. Ketika beliau eh, Beliau beristihad adzan dua kali ketika hari Jumat. Barakallahu fikum. Naam, untuk salat Jumat adzan dua kali. Kemudian istihad tersebut dibantah oleh Ibnu Umar bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan fitnah Dan ditinggalkan apa? Ditinggalkan para ulama karena itu adalah perbuatan bid'ah. Barakallahu fikum. Bagaimana kita teman meninggalkan fatwa para ulama yang keliru tidak mampu? Tentunya kita jangan sampai tertipu. Mereka mengatakan fatwa para ulama Buktinya Syekh Fulan muncul dalam televisi, Syekh Fulan membolehkan televisi, Syekh Alan membolehkan televisi. Itu bukan dalil barakallahu fikum. Dan munculnya mereka dalam layar televisi bukan dalil bahwasanya diperbolehkannya. Nah, barakallahu fikum gambar makhluk bernyawa. Hati-hati barakallahu fikum. Mereka bukan dalil. Mereka adalah manusia biasa seperti kita dan kita juga manusia biasa seperti mereka. Namun yang ma'sum yang jadikan sandaran adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah itulah kunci keberhasilan. Berkata Imam Malik Malik bin Anas Imam Darul Hijrah Abu Abdullah beliau menyatakan man aradan najata fa'alaihi bi kitabillah wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam barang siapa yang ingin na'am barakallahu fikum keberhasilan atau barang siapa yang ingin keselamatan maka wajib atas dirinya berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Harawi Abu Ubaid Al-Qasim Salam rahimahullah taala dalam kitab Dzamul Kalam wa Ahlihi Na'am barakallahu fikum. Wa na'am. Kemudian juga Imam Malik menyatakan juga Na'am as-sunnah safinatun nuhin man raqibaha naja wa man takhalafa anha ghariqa. Sunnah itu bagaikan perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Barang siapa yang naik di atas perahu tersebut, niscaya dia akan selamat dan barang siapa yang menyelisih Nah, barakallahu fikum tidak eh, tidak ingin atau tidak mau Nah, barakallahu fikum naik di atas perahu tersebut, tidak mau berpegang teguh dengan sunnah sungguh dia telah tenggelam barakallahu fikum. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Na'am dzamul kalam ahli lil harami rahimahullah taala barakallahu fikum. Jadi ini sekedar nasihat dan juga arahan. Jangan sampai kita tertipu dengan para dai yang mereka berjenggot kemudian jubahnya panjang, gonta-ganti dan semisalnya namun nongol dengan layar televisi. Nongol dalam artian muncul eh, berdakwah dengan televisi, membolehkan berdakwah dengan televisi. Dari mana pembolehan ini? Apakah mereka punya dalil? Sama sekali tidak punya dalil. Dalil itu adalah kalau Allah, kalau Rasul. Allah Taala berfirman, Rasulullah bersabda seperti itu barakallahu fikum. Adapun kita yang haramkan, yang tidak membolehkan dalilnya banyak tentang haramnya gambar makhluk bernyawa. Bahkan lebih dari 10 dalil dan bukan saatnya kita menyebutkannya. Namun kita semuanya sudah tahu dan dan barakallahu fikum untuk berhati-hati. Kami sebutkan satu dalil yang mana ini seringnya mereka dilanggar dan artian mereka melanggarnya karena mereka harus beli televisi. Padahal Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "La tadkhulul bait, la tadkhulu baitan nam al malaika fihi surah wal kalab." Nah, la malaikah baitan fihi surah wa lakal. Nah, malaikat tidak akan masuk dalam rumah yang dalamnya ada gambar makhluk bernyawa, tidak pula yang ada anjingnya. Hati-hati barakallahu fikum. Memasukkan televisi dalam rumah, kemudian di nah barakallahu fikum dinyalakan, dilihat di situ walaupun taklim kajian taklim berarti menampakkan gambar makhluk bernyawa. Hati-hati, malaikat tidak masuk dalam rumah barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Cukup sekian yang saya sampaikan. Semoga sebagai permulaan ini Nah, barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan